wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. <clears throat> Alhamdulillah kita di Kamis 12 Syaban 1445 Hijriah ini yang bertepatan dengan 22 Februari 2024 Masehi kembali kita melanjutkan pembahasan <clears throat> Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala Al-Mutawaffa yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang bahwa Al-Qur'an kalamullah. Ya. yeah adalah kalam bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, wahyu yang Allah turunkan dan merupakan cahaya darinya dan bukan makhluk. Nah, yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu pula adillah dalil-dalil dalam masalah ini. <clears throat> Al-Allamah Shalal Fauzan hafizahullah mengatakan falhasil anna al mas'alatun anna hadhihi mas'alatun azimatun jiddan. Ya, sehingga kesimpulannya masalah ini adalah masalah yang sangat besar. La yahulannakum qaulul mukhadzilin alladzina yad'una annahum min ahli sunnah wa yaqulun ma tahtamilu hadhil mas'alah hadzal jidal. Wal Imam Ahmad mubalighun fi kaunihi imtana'a ay yakuna bi khalqil Qur'an. Imtana'a ay yaqula bi khalqil Qur'an wa annal mas'alah la tahtamil kulla hadha. Hadha mawjud fi kitabat ba'di man yantasib ila al-ilm. Wa ba'duhum yaqul ma hasala baina Ahmad wa khusumihi khilafun siyasi. Maka janganlah kalian tertipu dengan ucapan para mukhadzirin, orang-orang yang menganggap remeh masalah ini yang mengklaim mereka mengklaim dirinya termasuk ahlus sunnah mereka mengatakan bahwa masalah ini nggak perlu sampai seperti ini ya dibicarakan saling membantah seperti ini ini jidal namanya yang Ahmad terlalu berlebihan di dalam eh, menghindari atau enggak mau mengatakan ukuran makhluk terlalu, terlalu berlebihan Imam Ahmad ya padahal masalahnya enggak sampai seperti itu ya padahal ini masalah yang ada pembahasannya di kitab-kitab ya eh, orang-orang e, orang -orang yang berilmu ya Sebagian lagi mengatakan apa yang terjadi antara Imam Ahmad dengan lawannya ini hanya khilaf politik saja. Ya. Dianggap masalah ini masalah yang remeh, maka Syekh mengatakan faida ta'amal tawajattal mas'alah sat khafifah. Padahal kalau engkau renungkan, ya engkau amati, pelajari dengan baik, kau dapati masalah ini bukan masalah ringan. Idza nafa ayakun al Qur'anu kalamullah famadza yabqa ma'ana. Kalau dinafikan bahwa Al-Quran enggak punya sifatul kalam, fahana naqsun fi rabbi subhanah. Maka ini satu sifat kurang pada Ar-Rabb. Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala Rabbul Alamin. Bagaimana Allah bisa memiliki sifat kurang? Lianna alladhi la yatakallam laisa bi'ilah. Karena yang enggak berbicara itu enggak bisa, enggak enggak boleh menjadi ilah. Dia bukan ilah kalau dia enggak bisa bicara. Wallahu subhanahu aba 'ala al-yahud lamma abadul ijl. Faqala alam yarau annahu la yukallimuhum. Allah telah mencela Yahudi yang menyembah anak sapi itu. Allah katakan, tidakkah kalian melihat bahwa anak sapi ini nggak bisa bicara dengan mereka? Nggak bisa bicara. Kenapa kalian sembah? Sehingga nggak bisa bicara, si ini kurang, memiliki sifat kekurangan. Nah, kalau memiliki sifat kekurangan, tidak pantas menjadi ilah. Dia bukan ilah berarti, dia bukan Rabb. Ar-Rabbu la budda annahu yatakallam yudabbir wa ya'mur wa yanha. Ar-Rabb itu ya, yang dia al-Khaliq, dia pengatur. Nah, pencipta pengatur alam ini dia harus berbicara. Karena dia harus mengatur, dia memerintah, melarang. Fallahu idza nufiya anhul kalam sara la yasluhu ilil ilahiyyah. Sehingga kalau Allah dinyatakan nah, dinafikan darinya sifat al-kalam, dinyatakan Allah nggak bicara, Allah nggak bisa bicara, Allah nggak punya sifat berbicara, maka berarti Allah menjadi apa? Nggak pantas terhadap ilahiyah. Nah, barakallahu fikum. Maka ini sesuatu yang batil. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Fahadihi mas'alatun azimah. Ini perkara sangat besar serius ini, bukan masalah enteng, bukan masalah ringan. Gak sekedar khilaf, eh, sekedar beda begitu saja enggak. Kita saja kalau dianggap dinyatakan ya uh, ayahmu jelek, ya, ayahmu hidungnya pesek, ayahmu tangannya buntung. Itu aja jelas kita nggak terima. Walaupun kenyataannya memang buntung tangannya, tapi kalau dinyatakan begitu, diomong begitu, kita nggak akan terima. Wakaf kita Allah Taala yang kita agungkan, ya Allah Taala yang kita cintai, Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah, kita ibadahi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang kita merendahkan diri kepadanya. Ya, kemudian dinyatakan nggak sempurna sifatnya, dinyatakan menyandang sifat-sifat tercela atau sifat-sifat aib atau sifat-sifat yang mengandung kekurangan maka tentu kita enggak akan terima. Nah, kita beribadah kepada Allah, meyakini Allah yang kita ibadahi karena kita yakin Allah Maha sempurna. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita yakin Allah bisa mengabulkannya. Allah mampu mewujudkan, mengabulkan apa yang kita minta. Nah, kalau Allah kurang, Allah bukan lagi ghani. Ya. Berarti kita apa? Allah nggak mampu mengabulkan permintaan kita. Oke, kita akan beribadah kepada sesuatu yang kita tidak meyakini bahwa dia memiliki sifat sempurna atau kita tahu dia kurang. Ya, nggak mungkin. Kita akan <clears throat> kita pasti akan mengibadahi sesuatu yang sempurna. Ya. Kalau dia kurang sebagaimana makhluk juga kurang, apa gunanya ibadah? Nah, barakallahu fikum. Sehingga masalah ini bukan masalah remeh. Menghilangkan atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan masalah remeh termasuk mengingkari sifatul kalam. Walihada fa innal Imam Ahmad rahimahullah waqafa mauqifal jibalir riya ra <clears throat> waqafa mauqifal jibalir rasiat. Beliau memiliki sikap ya dengan mengambil posisi yang apa? Laksana gunung yang kokoh ya nggak bergoyang nggak bergeser nggak berubah sedikit pun ya laksana gunung yang sangat kokoh ini sikap beliau walam yatanazal beliau nggak bertanazul sama sekali ya tidak mengalah beliau nyatakan ya sudahlah bas nggak mengapa ya sudahlah sedikit saja nggak apa-apa enggak oh, nggak bergeser nggak mengalah sama sekali walam nyata awal beliau pun tidak membuat takwil takwil oh iya, labas mungkin maksudnya begini tidak harus tetap dinyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nggak boleh diubah-ubah. Nggak boleh ditakwil. Oh maksudnya dia yang menyatakan makhluk itu maksudnya mungkin begini. Enggak. Wasabara alal mihna. Wasab sabara alal sijin wa alal darb wa alal ihana. Dan beliau pun sabar menghadapi ujian, menghadapi mihna ini. Sabar di penjara. Sabar untuk terus dipukul, dicambuk. Sabar ketika beliau dihinakan min hati khulafa penghinaan itu ya hukuman itu pukulan itu cambukan tersebut oleh tiga khalifah al-ma'mun wal-mu'tasim wal-wathiq ya tiga khalifah ini terus mengadab menghukum menjarakan Imam Ahmad kulluhum tataba'u ala ta'dzibihi terus mereka berturut-turut mengadab ya, Imam al-Imam Ahmad yuriduna minhu Ayatana zal. Mereka menginginkan agar Imam Ahmad mau mengalah. Kenapa? Kalau seandainya mereka memang kuat, punya kuasaan, sudah bisa memperlakukan ini. Ada apa mereka punya kepentingan terhadap Imam Ahmad? Biarkan sudah Imam Ahmad sudah nggak usah dia. Diadab sudah cukup sudah nggak didengar Imam Ahmad. Tapi kenapa mereka terus begitu? Enggak sekalian dibunuh Imam Ahmad. Ya, karena memang punya kepentingan mereka. Mereka ingin agar apa? Mereka akan merasa bahwa jika Imam Ahmad mau mengakui ini, maka itulah kemenangan sudah. Ketika mereka gak berhasil mengajak Imam Ahmad untuk mau mengalah, apalagi mengatakan Al-Qur'an makhluk, berarti mereka masih punya ganjalan di sini. Ya. Karena memang Imam Ahmad ya, beliau pembawa al-haq. Ya. Sehingga ketika Imam Ahmad masih kokoh menunjukkan memang beliau hak itu bersama beliau. Barakallahu fikum. Fa'aba rahimahullah wa thabat. Ya Imam Ahmad menolak itu. Gak mau mengalah dan beliau tetap kokoh wa fi akhiri ahdil wathiq yuqalu innahu raja'a lamma hasalat indahu munadharah baina alim min ahli sunnah wa baina Bishir al-Marisi. Wa ankasar al-Marisi inda dhalika taraja al-wathiq. Ya, namun dan akhirnya di akhir masa al-wathiq ya dikatakan bahwa dia rujuk setelah terjadi munazarah antara seorang alim dari kalangan ahlu sunnah dengan Bishir al-Marisi ya yang Bana al-Bishir al-Marisi kalah tidak mampu berhujjah ketika munadharah tersebut. Ya, nah ketika itulah uh, al-wathiq rujuk kembali kepada ahli sunnati wal jamaah. Ya. Ini uh, salah satu versi yang disebutkan oleh eh, Al-Allamah Sa'ad Al-Fauzan tentang bermunadharah atau perdebatan tersebut antara siapa dengan siapa. Ya, dalam eh, versi lain antara al-alim itu dengan Ibnu Abi Duat. Ya, dengan Ibnu Abi Duat sendiri. Nah, barakallahu fikum. Fa'ala kullin eh, terjadi munazarah yang dalam munazarah itu benar-benar lawan ya tak mampu lagi berhujjah. Nah, Di antaranya kisah munadharah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala. Qala Ibrahim bin Asbat humila rajul muqayyadun fa udkhila ala ibni Abi Duad bi huduril wathiq. Nah, seorang yang terikat dibawa diajak masuk ke hadapan Ibnu Abi Duad. Ya. Dengan dihadiri oleh Al-Wathiq Faqala li Ahmad bin Abi Duat, maka pria tersebut yang sebenarnya adalah seorang yang alim dari kalangan ahli sunnah ya, mengatakan kepada Ibn Abi Duat, "Akhbirni amma da'autumun nasa ilaihi." Ya. Sampaikan kepadaku tentang apa yang kamu serukan kepada umat manusia. Kamu seru umat manusia padanya, yaitu ajakan bahwa meyakini bahwa Al-Quran makhluk. A'adimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama da'a ilaihi am syai'un yam lam ya'lamhu apakah yang kamu ajak ini bahwa kamu um, kamu mengajak manusia kepadanya yaitu Al-Qur'an makhluk apakah ini perkara yang Rasul tahu namun Rasul gak mengajak kepadanya Rasul tahu tapi nggak ngajak. Buktinya kita nggak pernah tahu Rasul menyatakan ukuran makhluk. Nggak pernah tahu kita. Tahunya dari kamu. Ya, sekarang Rasul tahu, tapi Rasul nggak ngajak. Ya, nggak mengajak umatnya untuk meyakini itu. Ataukah Rasul memang nggak tahu? Fakala bel alimahu. Rasul tahu. Kata Ibn Abi Duat. Nah, Rasul tahu. Oh begitu, Rasul tahu. Ya. Tapi Rasul kan nggak ngajak. Fakana maka kata sang alim tersebut, fakana yasa'uhu alla yad'uan nas ilaihi wa antum la yasa'ukum. Tayib kalau Rasulullah tahu, namun Rasul merasa cukup untuk tidak mengajak manusia. Rasul diam, nggak ngajak orang. Tapi kenapa kamu kok nggak merasa cukup untuk diam sehingga kamu ngajak orang? Kenapa? Rasul tahu sekarang, Rasul tahu kalau Allah, tapi terbukti Rasul kan enggak ngajak. Buktinya kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada riwayat ya menyatakan bahwa Rasul mengatakan Al-Quran makhluk atau membenarkan keyakinan Al-Quran makhluk nggak benar. Sehingga apa? Rasul nggak ngajak. Rasul merasa cukup untuk tidak mengajak orang, tidak mendakwahkan hal ini kepada umatnya. Namun kenapa kamu nggak merasa cukup untuk diam? Kamu ngajak, kenapa? Babu itu terdiam. Ya, terdiam nggak bisa ngomong. Ya. Kenapa kamu nggak niru Rasul? Kenapa kamu nggak diam sebagaimana Rasul diam? Kenapa kamu nggak ngajak berhenti nggak ngajak orang sebagaimana dulu Rasul nggak ngajak orang? Kenapa? Terdiam. Wadahi kalwasik. Ya. Maka tertawalah sang al sang khalifah. waqama qabidan ala famih wa dakhala majlisahu wa madda rijlaihi wa huwa yaqul amrun wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaskuta anhu wa la yasauna thumma amara ay yu'ta asy-syai 300 dinar wa ay yuradda ila baladih ya maka sang khalifah pun bangkit berdiri sambil menutup mulutnya menahan tawa lalu dia masuk ke majelisnya dan selonjorkan kakinya Seraya mengatakan perkara yang Rasulullah merasa cukup untuk diam darinya. Kenapa kita enggak membuat kita juga merasa cukup untuk diam juga sebagaimana beliau diam? Lalu beliau sang khalifah memerintahkan ke, agar syekh tersebut diberi ya 100 dinar dan dikembalikan ke negerinya. Ya. Ini salah satu versi kisah uh, perdebatan tersebut. Nah, yang dalam versi lain lebih panjang lagi. Nah, yang menunjukkan hujjah ya yang sampai akhirnya e, eh, Ibn Abi Duat mengubah ucapannya. Ya, ketika ditanya awal mula dia menyatakan Rasul tahu. Iya, Rasulullah tahu. Berarti konsekuensinya demikian. Akhirnya dia menyatakan, "Enggak, Rasul enggak tahu." Nah, if tadi mengatakan Rasul tahu, sekarang diubah diubah jawabannya menjadi Rasul enggak tahu. Ya, menunjukkan bohong dia menunjukkan bohong. Nah, barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani warahmakumullah. Ini diantara apa yang dikisahkan tentang hal ini yaitu yang mana kisah munadharah inilah yang menyebabkan al-wasik itu rujuk yang akhirnya membenarkan Al-Imam Ahmad dan justru kondisi membuat kondisi berbalik. Allah menangkan madhab ahli sunnah dan Allah hancurkan ya Ibn Abi Duat dan teman-temannya beserta semua kroni-kroninya. Ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Taib untuk kisah lebih panjang ini juga terdapat di sini sama diriwayatkan oleh uh, Az-Zahabi rahimahullah dari jalur Tahir bin Khalaf. Sami'tu al-Muhtadi billah bin al-Wathiq yaqul. Aku mendengar al-Muhtadi billah yakni khalifah juga. Putra al-Wathiq. Putranya al-Wathiq. Yaqul kana abi idza arada ayaqtul ayaqtula rajulan ahdarana. Qala fa utiya bi syaikhin makhdhubin muqayyad faqala abi i'dhanu li abi li Ahmad bin Abi Duat wa ashabi ya kata al-muhtadi al billah ayahku apabila hendak mengeksekusi seseorang biasanya menghadirkan kami ya sehingga didatanglah seorang syekh yang makhdub beliau mengubah warna rambutnya karena sudah banyak putih diubah dengan warna lain ya adalah bahasa kita disemir muqayyad ya terikat faqala abi maka abi yakni sang khalifah mengatakan Al-Wasik mengatakan izinkanlah kepada Ibn Abi Duat dan teman-temannya untuk masuk wa udkhila asy-syekh faqala Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Nah, faqala la sallamallahu alaik. Qala bi sama addabaka muaddibuk. Nah, maka ketika Syekh tadi dimasukkan, ya. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin." Maka dijawab, "La sallamallahu alaik." Ya, enggak mau menjawab salamnya. La sallamallah alaik katanya. Qala bi'sa ma addabaka muaddibuk. Maka Syekh Syain mengatakan di hadapan Al-Wathiq sungguh betapa jelek ya uh, pengajarmu mengajari engkau adab sangat jelek. Qala Allah Ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Padahal Allah Ta'ala mengatakan apabila kamu diberikan tahiyyah ya salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha. Hendaklah kamu ucapkan salam penghormatan yang lebih baik. Aurudduha atau kembalikan, yakni ucapkan salam yang sama. Faqala Ahmad bin Abi Duat, ar-rajul mutakallim. Qala kallimhu, faqala ya syekh, ma taqul fil Qur'an. Kemudian singkatnya Imam Abdul Duat mengatakan silakan pria ini bicara. Qala maka kata al-Wathiq, silakan kamu bicara. Fakala ya Syekh. Maka beliau pun orang tersebut yang sebenarnya seorang alim mengatakan, "Ma taqul fil Qur'an?" Ya. Apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? <clears throat> Qala lam tunsifni wali su'al. Qala sal. Taib yakni uh, eh, Afwan ini di sini sang Amirul Mukminin bertanya, "Wahai Syekh, apa pendapatmu tentang Al-Qur'an?" Maka sang Syekh menjawab, "Engkau tidak bisa adil dalam hal ini." Dan aku yang punya pertanyaan. Qala sal. Silakan bertanya. Qala ma taqulu anta? Justru kamu apa pendapatmu? Qala makhluk. Ya. Yani beliau sang Syekh ini menyampaikan pertanyaannya kepada Ibn, Ibn Abi Duat. Apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Maka Ibn Abi Duat pun mengatakan makhluk. Maka kata Syekh, Hada syai'un alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wal khulafa am lam ya'lamuhu. Ini yang kamu katakan ini bahwa Al-Quran makhluk adalah perkara yang diketahui oleh Rasul juga diketahui Abu Bakar Siddiq, juga Umar dan para khulafanya? Ataukah mereka enggak tahu? Qala syai'un lam ya'lamuhu. Dijawab dengan tegas oleh Ibn Abdu'at. Ini perkara yang mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu. Qala subhanallah syai'un lam ya'lamuhu wa alimtahu anta. Maka dijawab oleh Syekh tadi, subhanallah. Suatu perkara yang mereka, Rasul dan para khulafa'ur Rashidin, Nggak tahu, tapi kamu yang tahu. Fakhajal, maka dia kebingungan. Duh, kok bisa ini? Karena ini batil jelas. Bagaimana orang yang mutaakhir bisa tahu perkara agama yang generasi mutakadim, generasi salaf nggak tahu. Bahkan Rasul nggak tahu. Kif. Kamu dapat agama dari siapa? Dapat agama dari mana? Kan gitu. Kenapa kamu bisa tahu suatu perkara yang Rasul nggak tahu? Tahu satu perkara yang para khulafa ur-rasyidin nggak tahu ini ajarannya siapa? Nah, maka khajal dia pun kebingungan. Waqala aqallani qala al-mas'alah bihaliha. Ma taqulu fil Qur'an? Qala makhluk. Ya. Qala syai' alimahu Rasulullah? Qala alimahu. Qala a'ilam a'lamuhu wa lam yada'in A'alimahu wa lam yada'in nas ilai. Ya. Kemudian berubah. Ketika dia tanya lagi, makhluk. Taib, sekarang makhluk. Ini perkara yang Rasul. Sesuatu yang diketahui Rasul apa enggak? Dijawab, tahu. Tadi bilang enggak tahu, sekarang jawab tahu. Taib. Apa Rasul tahu kemudian beliau tidak menyerukannya, tidak mendakwahkannya kepada umat? kala na'am. Qala fawasi'a fawasi'ahu wastalqa wa huwa yaqul syai'un. Baik. Fawasi'ahu dzalik? Qala na'am. Rasul cukup dengan itu? Iya. Ya, ini enggak berdakwah, enggak ngajak orang seperti itu. Iya, qala afala wasi'aka ma wasi'ahu wa wasi'al khulafa ba'dahu? Tidakkah? Ya. Apa yang membuat Rasul cukup itu membuatmu cukup? Ya. Yeah. Tidakkah membuatmu cukup sesuatu yang Rasul cukup dengannya dan juga para khulafa Rasidin setelahnya? Nah, faqala al-wathiq fadakhala al-khalwah. Maka begitu mendengar hujah dari sang syekh ini, Khalifah al-Wathiq pun berdiri dan beliau uh, menyendiri. Wastalqa wa yaqul sambil selanjor beliau mengatakan syai'un lam humun nabi wala Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali Alim tahu anta subhanallah. Beliau ulang hujjah ya, argumentasi sang syekh. Suatu perkara yang Nabi nggak tahu, Nabi saw nggak tahu. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga nggak tahu. Namun kamu yang tahu, subhanallah. Arafuh walam yada'un nas, walam yada'u ilaihin nas. Atau mereka tahu, namun nggak ngajak orang. Fahalla wasi'aka ma wasi'ahum. Tidakkah membuat kamu cukup sesuatu yang membuat mereka cukup? Ya. Thumma amara bi raf'i qaidi syaih. Yakni diulang oleh sang khalifah argumentasi sang syekh itu dan beliau dan khalifah membenarkan betul secara akal sehat ya ucapan sang syekh apa argumentasi syekh ini sangat betul summa amara bi raf'i qaidi syekh wa amara lahu bi arba mi'ah dinar wa saqata min ainihi ibna bidu'at wa lam yamtahin ba'daha ahadan kemudian beliau memerintahkan agar dilepas ikatan sang syekh belenggu sang syekh itu dan diberi dan beliau instruksikan untuk memberi 400 dinar dan sementara jatuhlah ya kewibawaan Ibnu Abi Duad di hadapan sang khalifah dan setelah itu sang khalifah pun tidak menguji, tidak mengadab manusia untuk perkara ini tadi. Dem, agar memak, tidak akan menguji atau memaksa orang untuk mengikuti Al-Quran makhluk. Bahkan sebaliknya, dia justru membela akidah ahli sunnati al-jamaah bahwa Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Ya. Falhasil anna hadil mas'alah azimah, kata Syekh. Ya, kesimpulannya sekali lagi bahwa masalah ini masalah besar, wahya muhimmatun jiddan, perkara yang sangat penting, la yutawa la yutahawan biha, jangan diremehkan. Wala yuqal kama yaqulu ba'dul juhal wal kuttab wal musaqqifin awil asyaira aw man naha nahwahum hadhihi mas'alatun la tahtamil kullu hadzal ihtimam. Jangan kamu tertipu ya dengan ucapan sebagian orang bodoh atau para penulis atau orang-orang ahli wawasan ya ahli sakofah, sakofah, sakofah, sakofah, sakofah Islamiyah, sakofah Islamiyah, atau Ash'airah dan yang sejenis yang menyatakan bahwa masalah ini nggak sampai gawat atau nggak sampai sementing ini. Wahadi rudud, ya demikian pula bantahan-bantahan ini nggak sampai seperti ini. Nah, maka ayol ikhwah rahimani warahmukumullah jangan tertipu dengan ucapan-ucapan seperti itu sebagaimana tadi telah kita jelaskan ya kalau ayah kita saja atau ibu kita atau istri kita diremehkan dengan disebut dengan sifat jelek ya walaupun memang jelek misalnya ada kejelekan itu namun kita kalau disebut-sebut disinggung ya maka kita nggak akan terima wakif Allah Rabbul Alamin yang kita ibadahi yang kita agungkan yang kita sembah nah ternyata tidak memiliki sifat kesempurnaan, justru memiliki sifat kekurangan, maka tentu tidak secara akal sehat tidak tepat dan apabila Allah memiliki sifat kurang, memiliki sifat celah, memiliki sifat aib, maka berarti Allah nggak berhak, nggak pantas menjadi ilah. Maka tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak sebagai ilah, berhak diibadai karena Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki sifat kesempurnaan secara mutlak ya tidak ada satupun makhluknya yang sebanding setara ataupun semisal dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang maha agung maha mulia maha sempurna dari segala sisinya tidak memiliki kekurangan sedikit pun dari sisi manapun barakallahu fikum ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad